रहीम वन फिकू फी सभी और और वन फिकू फी सभी वरा तुकू Скрин, скрин, скрин, скрин, скрин, скрин, скрин, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة maksudnya teman tunggu di ayatnya ayat itu bener Oh, bukan nomor boleh anta min abwabiha Bismillahirrahmanirrahim Wa anfiku fi sabilillah alam infaqo sirotape fi sabilillah alam dalam dalane Allah. Eto taatihi tegese taat ing Allah. Rupane sabilillah al jihad tegese jihad badan Jadi bisa sabilillah dibadali al jihad tegese jihad wa ghairillah ya. Waratul kula nojo lumibakno sira kabeh bi tangan-tangan kabeh. Gue jadi nyibano awakmu dewi lah kasih maring kerusakan jadi jangan sampai karena ikhtiar kita sendiri kita jatuh yang kerusakan maksudnya itu jadi kita jangan membiarkan tangan kita menuju kehancuran maksudnya bi ail halak rusak ini pengguna Mustafa Romanto jadi rusak itu bil imsak krono imsak ngeker anin nafakoti sangin nafakoh hujat ing jihad al itu tinggal jihad Jadi yang dimaksud Allah Jangan merusak awakmu dewi Itu tinggal jihad Paham ya? Jadi ojo merusak awakmu dewi itu Justru artinya itu tinggal jihad Mergo li anaku krana sakne tarku jihad kuyu ya kawi nguat nopo tarku jihad al adu wa musuh nguat no alaikum no ing atas sira Jadi ini masalah-masalah yang kita itu wis dadi wong di Dicara Allah uang sing ninggal jihad itu dianggap rusak itu jadi ojo nungi ngibakno awakmu ning gone kerusakan. Tapi malah ambek kiai iya dikei dalil ibu gue nak kau jaga-jaga. mereka engko gue marah diri. Dalil wala tuku bi etikum ila tahluk. Maksud. Maksudnya ngeten iki, ya, dadi awak ning perusahaan termasuk ninggal jihad. Ninggal jihad misalnya kok ngerti, ya, sampean nggak memperdayakan umat itu ya bodoh karo perusahaan awal itu kan nggak dengar mantor repot ini mumpung kalau kok ngaji standar orang alim ini musuh ya kalau sering ngomong nih Lukman sak kiri kiri nih kita di pulau sofa Rumanto sak kiri kiri nih kita wong terpelajar kudunya ngambil peran memperdayakan umat artinya taklim tablet karena kita harus kadung di kecelakaan ilmiah ya, kalau Rumanto rupa di dikritis Lalu sore ini aku bagus, bosan ngomong ini sebenarnya nanti mati udah bosan. Tiba pulau Kang Rumanto kadung dikritis jadi wis kadung dikecelakaan itu iya. niat jadi sekali gak bener yo orang diri dana Allah misalnya kok ngenten makhluk jenis Mustafa itu wis roh nak pondok itu dunia ikhlas akhirnya ketika aku mau ada anak ini jadi bisa ada lembaga lembaga salafiyah tapi bayar SPP sehari protes pondok kok bayar ini dua ilmu jenenge wong kiai dua apa ikhlas akhirnya gara-gara di modal ikhlas nyoal pondok sing orang SPP bayar Nah bagi kiai ini ngerti bodoh bayar listrik butuh uang bangunan macam-macam berarti. Kan? Tapi Mustafa ya kurang ajar. Dene mau anak itu bodohnya di ikhlas. Mereka orang berbodoh di ikhlas yang paling bodohnya eh, paling gede bapak Madun. Anaknya musola santri dia beratur teh bangunan jurau ya do WC jurau ya do. Artinya kan nakalan. Bodoh saya pas mau mereka kurang fasilitas. Modok modern mau harus dari bayar. <laughs> Loh. Kemburak balik kalau ngomong aja Berarti paham ya Kang diri wong Islam kurang ajar. Sing kadung terpelajar kok sampean itu kurang ajar. Repot. Anak kalah jenis Lalu ya, kalau balik balik ngomongnya ya kemarin gue roh sebab wong Islam larat nambah melarat. ini nggak bagus. Wong Islam nak melarat malah kurang ajar. Jadi ini ada nambah melarat. Kanjaran wong suka, rawani, juga suka, Kanjaran melarat ini rugi. Baru ketemu balik Jadi repot kan. Gue <coughs> melarat. Ojo pondok nang gue jadi suka, mari ketularan kedunia. Gue sih merasa, sama roh kiai kedunia bakasannya mobil, bakasannya politik, pejabat. Gak seneng gue kiai kedunia. Tapi sampean saya lele sampean yang terpelajar roh kualitas mutu. Kon mau kiai kiri ya, mau gak maju <laughs> Artinya apa? Satu ilmiah itu membawa kita kecelakaan ilmiah itu mau gak arti la ilaha ula wa la ilah ula orang ngalor orang. Lah itu termasuk jatuh orang kerusakan. Nah cara apa jelas orang harus ngambil peran jihad. Artinya nak sampai orang Islam tenan ngambil peran jihad. Misalnya ini, sampai anak ibu pondok, nak kiri kiri kedunian, sampai jihad dia sebagai kiri kiri kedunian, nak kiri kiri kiri faktor kiri, sampai sumbang. Itu jadi ngambil peran apa? Jihad orang kok orang rene bergonyo aliki, orang rene nyok aliki. Nah sampai gentleman ngambil peran jihad. minimal kayak pulau artinya nggak tenar rumah zaman Ahmadun nggak ngaji aku tak tolak tapi tak pertimbang loh dari kiai sama manfaat malah pulau sing lama, itu jadi jihad artinya malah kita sing budok menurut jihad mereka nak gelem langsung menuruti nafsu mereka dipikir jihad jadi lawang Islam sing terpelajar kayak Mustafa Rumanto kabeh mun kadung ngeten iki Kang Rumanto kadung di pertimbangan ilmiah tapi terus diterusno sampai menuju jihad akhirnya rusak tok iku mau pondok jari ini salah ikhlas kok bayar narik serius ini ini ini senang politik senang dunia ya bisa ingin orang kira senang politik hmm, pondok ini ini mbak sopo timku buat pak saya eh, itu tak ibadah jelas kiri dia ya? ya, mau kamu tuh jadi gak maju nah ayo kalian nah, coba ayo kacau Ayo, kita kita mau Islam mayoritas itu tipikal ngono iku lho. Ironi sing ngene mayoritas, cara berpikir ini mayoritas. La ilaha illallah wa la ilaha agak ngalor kayak gitu oh ya itu semua Islam rusak gitu lah iya mulai ngambil peran jihad kan gitu sampean posisinya ngambil peran jihad jadi misalnya ngaten anak pulau tak pada Rumanto mungkin Rumanto di kekurangan A ya kue sing di kelebihan B sumbang no mungkin dia di kelebihan B tapi gak di kelebihan C pokoknya kita ngambil jihad wah sinulan eksano siro kabeh bin nafako tiklan nafako wal dan yani nafako jadi peran kita ngambil peran Eksa paham kang mantu peran ihsan misalnya gue mau gue nak roh kiai melarat peran ihsan apa yo ya nyumba, nak roh kiai ngalim kedunya peran apa yo ya ini no benda kedunya tapi posisi kita lu ramu ngeritisi anti itu udah emang ngambil ya? nah, peran ihsan ngapi paham ya ngai peran ihsan itu ngapi gue kok peran nyoal kritis gue LSM mahasiswa, hanya kurang bagian. Nah, cara Islam jelas, Lho kata hatta cara Islam Mustafa ya, menek karuan kiai, saya elek kiai iku jape. Abe wong ya cara Islam jelas kita ngambil peran eksan, yaiku dintas go zino Kan ngoten ya. Eh? Hmm. Abe wong kafir kita ngambil peran eksan tidak didakwai bergelem Islam. Tapi kita harus kesuwan karo mantu, jadi wong bodoh kesuwan, dan so kritis malah jadi bodoh ya nggak Enggak ngambil eksan. Itu modal modal gontor gak seneng, kejar hilang salah sih. Barang modal salah gak seneng. nanti buat kubur berbudi kertas. <laughs> Gitu. Islam aja kapan? Nah, terus gue milih di gontor gak gelem, nanti salah gak gelem. Gelem apa? Budino berkiai rasa nih kiai, udah mau nebuner Dora foto, tapi sudah bodoh, tapi kira alhamdulillah. <laughs> Aku seneng. <laughs> Kere, kere bodoh gak keputusan. Mereka gak ngambil peran. Ini cara etikanya Allah jelas. surat itu aja rusak, eksan jadi ngambil posisi ihsan kok inna wa satang wa yuhibbu sanak sapa Allah al-musyi'ina yang sing nglakoni ihsan kabeh ihsan, ihsan, ihsan, ngapi wa timulan nyebon ana sira kabeh haji anu haji wal umroh talan umroh nyebon ana haji umroh lillah krana apa aja krana keren-keren ana haji ben keren haji <laughs> kowe artis ngapain umroh wah biar keren trennya kan umroh eh repot haji umroh niati lillah ora krana tren e adu rumah saya nekakno siro kafe rumah yang haji umroh buku gimana kan hak haji umroh sing bener nah haji waktu itu mau menalikan dan halangi siro kafe umun itu Dihalangi siro kafe an itmami saya ingin nyempurna no haji lan umroh Diaduin sebab musuh Famas sarom dan hadi Mongko opo sing dadi gampang minal hadi sangin kei ya. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah terhalangi sing ya, kei bayar hadiah Wala kau kojo nyukur siro kabeh Usakum ing das siro kabeh hatta ya berubah hati Mulane kula bolak-balik ngomongi mumpung eling terus kula nganti mati ra bosen ngomongi Mustafa ya karumanto kabeh. jadi perintah Allah. jadi kelebihannya ngaos tafsir wis siji, kita yakin nek iki sing asli wahyu Allah. Mun kula bolak-balik ngomong liyane wae akal ulama. Sing asli dawuh Allah ya iki, yaiku wong kan ngambil berat ihsan. Timbik kiai sing kedonyan kita kon ihsan, mbek kiai sing kere kita, hatta mbek wong sing zino Iku kita kon ihsan. buka ihsan nyaman? Ihsan sing cara syar'i lho ya, misalnya Ojo kok ihsan ora cara sari, lha iku rodo iku ya, tak ihsani. <laughs> Terus kok kumpul iku ihsan, ihsan mesum. <laughs> Ihsan sing cara sari. Misale wong dino dintas kok dino, maling ya dintas kok maling. Tapi uang wis kesuwen karo mando kena hukum kultural. Akhirnya uang ku kalah hukum kultural. Misalnya corong hukum gampang hukum kultural ngeten Kang survive. Sampai dia anak soleh. Komunitasnya sampean soleh. Sing kalau cerita sampean Neng kene iku maling, tukang dino, klenik, tukang dhuwur. Posisi iki karena kultural, kancanan wong iki ora pantes. Uga kuwatir dianggap rusak. Adat Kiai Jawa iku ngancani wong nakal iku rusak. Sehingga iki uga kancanan basmi iki. Akhirnya gak ana peran dakwah blas. Iki ning iki ora ana peran dakwah blas. Akhirnya iki ya tuwa mbak terjerembab ning dosa. Iki yo ya tambah ada istingkah. Lah sampean jelas ala amrilah jelas ketika melihat maksiat jelas ampuh garisnya jelas fal yuhayu dia harus kamu rubah kalau kamu tidak kuat pilih sani, kalau kamu tidak kuat ini kalau tidak jadi jelas garis Allah ketika kita melihat kemungkaran cara Allah garisnya jelas fal yuhayu dia kalau tidak bisa begini begini tapi kita harus kesuwan kena jalur adat kan tahu-tahu kena jalur adat muruah ke kancanan munakal orang pantas santri kancanan munakal nakal kok ukurannya terus kancanan kapan kita bikin hukum kancanan cara Allah jelas maksiat harus dirubah nak iso biadihi bilisani kalau gak bisa bilisani engkar di kolbi kalau ndak abul iman tapi kita di dekte adat dia mau dekte adat terus tahu-tahu kita ini main fonis aku kelompok soleh kelompok dua tambah tuh ya begitu banget ada kamu Mustafa sampai sampai kita ngadepi santri santri yang orang nakal disayang yang nakal gak disayang artinya kan kita sudah didikte makhluk yang nakal kan gak untung kita kita orang seneng sing santri soleh ada sering salam templek seneng gitu berarti ya didikte makhluk di didikte gak ada sing sering salam templek gue hormati sing orang salam templek sing wakal kok gede ini dan sampai sesuai syariat Allah kan jelas aku butuh ihsan meskipun di antara ihsan jelas sing sing sing nimbang sampean sampean matur nuwun wong memang itu perintah awal, tapi jelas ketika sing nakal jelas sesuai perintah Allah sing nakal sadar sadarno hukum adat itu terlalu kuat pada diri kita ini mau hukum paham ya jadi hukum-hukum adat atas nanti hukum kamu sampai keliru jadi nak cara Allah jelas Melalui kata tuh cerita dengan hadis-hadis sokai ono wong tukang Cina gara-gara roh asu di pasir terus dia dene mentolok jepuk sepatu kan kanilan ngerengkel ngerengkel sumber bebek ini terus Allah nampa eksane itu, nampa eksane iki nampa eksane tukang Cina itu terus diparingi tuh tobat aja sih karena dia ngambil peran esa. Nah kita repot Armando, jadi udah gue panjang gue wae. Jadi adat NU, adat Muhammadiyah, adat mana mantan ulama fatwa ke Arab Saudi, mantan ulama ngene. Berorganisasi itu hukumnya syirik. Fatwa ini ekstrim tapi untuk masuk akal. Kalau kalau tidak sependapat tapi masuk akal. Berorganisasi itu syirik. Dia sudah orang modern, ya. jadi kalau pas mondok sekitar umur 11 tahun seperti NU itu ya sirik, Muhammadiyah ya sirik, Ikhwanul Muslimin ya sirik, organisasi itu sirik ya. Terus ditakoi, ini mah madrasah. Karena orang akan lebih tunduk pada DART ketimbang dengan Quran hadis. gitu, sampai naik organisasi. Pakem Quran hadis wilah, semua pada DART. Misalnya kayak gini, Nah cara Quran hadis ukuran kelayakan mimpin kan soleh, bera soleh, takwa bera takwa. Cara DRT kan enggak harus pengalaman berorganisasi minimal lima tahun dan yang pengalaman dan yang markai markai yang organisasi akhirnya bang soleh dia temu buat mulai kiai soleh mesti kecewa cek yang partai meskipun partainya PKB lah mesti kecewa karena apa dia di organisasi itu tidak akan pegang dalih. misalnya ini PKB cek mbak mukit cek mbak kiai paling soleh cek si mesti tetap kalah kan mbak Matori mbak Mbak Iskandar mbak capek Bayi mbak lah mesti kalah kan dengan level karena ukuran organisasi mesti yang bervisi, yang pengalaman berorganisasi minimal sekian, yang anggota minimal sekian. Dan cara orang hati kan gak ono syarat-syarat anggota. Ngukurnya mau atokum soleh, maslahat. Akhirnya apa? Semua lembaga organisasi ini pasti mengingkari Quran hati. Tapi kalau pendapat ekstrim loh, bolak balik keluar harus pendapat, tapi masuk akal dalam satu dua hal masuk akal. Akhirnya dunia diatur BADART termasuk ada RT misalnya pengalaman berorganisasi minimal sekian delalah pas Kofifa kiai ya kalah cek cek seorang peki ayah kuna jualan usi pengalaman Kofifa yang pernah Kofifa dari parawan nah kan ngoten ada RT loh karena secara ada RT Pak Kiai ini kartu anggotanya lebih dua tahun nanti situ habis lima tahun Pak Kiai ini tidak punya pengalaman mimpin organisasi kiai kan yang satu pengalaman kalah kan berarti hukumnya Allah lanang itu mau kalah mbak ada RT mau pengalaman berorganisasi lima tahun itu macam macam masuk pengalaman bodoh ini barang syarat pemimpin saya hari kau saja oh jadi ke bedroh jadi mau wonten mawon ulama nyeleneh ben fatwane lagi ya Romanto zaman di CP3 itu anti presiden itu tapi gara-gara politik gak Abjaras Mika presiden warung ono NU yang melak fatwa jadi ulama itu hilang orang sing garani oleh jebule perkara hasil beda bini mega calon presiden nah sekarang ada berhubung garis organisasi dia menang standar terus orang itu garis partai hilang kebijakan oke, yang ayah guna rojulan rojulan terus hilang itu imam aku anang hilang kan kan kebijakan partai lah Pak Mustafa kalah ya kebijakan kultural jadi ini mau kebijakan kultural gak nganten ibu bang Romanto kita melihat orang akal itu dengan kacamata kultural gak pantas bukan jadi padahal cara syariat jelas itu objek dakwah kita gitu. itu orang nakal kita jelas keras kita paling bayiru biadihi bilisani itu e, e, di kolbi dari ke atas beli tenten dengan teman tuh ya, rasanya sampean dulu wong nakal kepingin tahyirul mungkar Artinya kepintar di mungkar, wah nah tak kandani rapantes Nah tak kandani rapantes, ya orang arah nurut Tak cegah berarti kekuasaan, terus sampean ingkar beli Ya Allah saya jadikan, jangan jadikan kayak itu Itu nabi tak korup tenan ilah ya kita syukur tenan ditekdir di rezeki gak konyolong di rezeki rako korupsi itu syukur tenan beda sampai sampean krana polis krono muruah dadi ana anggun sampean mergo kiai soalnya terus polisnya krono muruah cuma oh, ke oh, ora pantas kan sing krana muruah dadi ana di atas istiqbar Artinya kalau cinta Nabi Isa itu terus jadi pengelek kan. Tapi bantuan nak sampean ngene. Kudune aku ngandani mudine mau nakal, aku kena kita apa-apa kon ngandani. Berhubung orang iso ngandani, yura iso di kekuasaan aku matur nuwun bi Allah ora ditakdir rezekiku konyol, Allah rezekiku kok zino. Kalau nak sampean roh wong kok rezekine kok terus artinya Allah itu sampean hadirkan lagi karena Allah itu kan hadirkan ya Allah saya tidak bisa nuruti perintah engkau tahirul muka saya sangat syukur karena saya tidak menjadi orang jelek kayak kayak itu Allah itu kan hadirkan karena Allah kamu hadirkan melahirkan khosyah melahirkan rasa takut rasa rasa wilayah ya, rasa menyayangi Allah itu beda kalian keangkuhan guru awal keangkuhan kemudian kuat lah orang-orang soleh sehingga akhirnya merasa generasi kan teman-teman anak itu nakal karena kadang solehnya itu hanya mempertahankan buruhan ah. jadi orang mempertahankan kita dua paham ya? Mulanya ketika Bani Israel itu ditekdir jadi wong elek awalnya kan ngono ya, bapak-bapak soleh itu sering menghadirkan Allah kesaliannya dihadirkan Allah jadi ya Allah kalau soleh karena tidak kalau matra orang nakal ya Allah saya alhamdulillah tidak jadi orang nakal tapi ketika anak-anak Nabi Yaakob soleh ke aku ini dinasti turunan wong soleh aku turunan wong pilih pilihan jadi soleh itu gak menghadirkan Allah tapi menghadirkan kasta enggak sebab kadang kan kita mengukur soleh itu sudah menghadirkan kasta itu. ini yang kandri mayoritas orang PKB orang P3 bangga soleh itu karena timnya banyak yang kiai karena kita kelompok kiai. Kiai ini dianggap satu penghadiran kesalehan. Ini kok kayak Bani Israel, karena turun Nabi Yakub itu dianggap satu kesalehan, satu kasta. Lu nak cara Allah ya ora, soleh ora ada takwa ama, penjelaan tau ora. korupsi tau ora. Mun ada negara rumah <laughs> buat lain. Jadi nak cara Allah praktis kan. Sederhana nggih. Sejauh mana Allah kamu hadirkan, sejauh mana perilaku Anda atas nama Allah ya itu soleh. Tapi kan kita lama sholat karena menghadirkan ini. Di kelompok kiai masuk rasul itu kalau rasul itu kiai kan kelompok sholat. tapi masalahnya kalau sholat alatannya krono kiai kan keliru itu. Si kiai jarak kiai nak soleh, ya sholat kan wajar. Si si markai ya markai. Dan menteri agama top top kiai, <laughs> ngurusi aku mau. Ayo, tapi ora keliru mangan dana abadi umat ini termasuk umat cuma mangane kakek ya. Keliru kan kakek ya. Nah, mangane gak apa Dia bagian dari apa? Umat. Mangan dana umat gak apa-apa. Malah yang halal kalau ada dokumen itu jelas umat. Lah dene ra hal kok ketua ya ada umat. <laughs> Lah ya ketua mangan akeh. <laughs> Istilah. <laughs> Iya, ada double. ada ya. double duel. Ayo eh, iya, pasti ketua. Eh, jadi dia sampai kayak Bani Israel. Menang-menang kita kayak Bani Israel. Jadi ngukur soleh, ngaku kasta, ngaku kelompok. Orang ngaku at. Wala tahliku lan ojo nyukur siro kafir usakum hatta ya fuwal hati makhila sehingga tumu kau wal hati makhila. Pamangkana minggu mari dan ofi adam mirosi utawa lara ndak si loro loro kaku malin kalau ini kena tumo mau lan kelu. Fahala kamu kok halku sokuman filih from fafidiyatum min kau tiara busuk mau bayar fidyah puasa sudah kau tahu nusuk nusuk ae tetep pusate wa au te au li takhir karena takhir wa ulhiko biman halaka li kuhir ujrin anak wa olah bil kafar wa gada man istamta'a kuhiril halakat ibu wa lusi wa duhi li ujrin kita amin tuh amin temu kenalikannya aman siro kabeh mana yang rosso aman ayil adu wa aman sama musuh bi andaka gambarin tolungo apa musuh awlamnya kumto panjen orang-orang sama musuh paman Monggo sapa wong ingkang tamat man bil di lan umrah ilal haji mar haji umrah se lagi haji. Pamas te sorom nal haji. Pamna cit fasya musala sate ayam fil haji wa sabatin nanti tu ila Til Tilka te mengkono iku asyaratun kamilah. Dari kalimat lam yakun ahli hadir masjidil haram. Orang ahli masjidil haram maksudnya orang penduduk syahril haram. Di alam yakun ala duni marhalatain al haram tasyafi wattaqwa lan wedi sira kabeh Allah ing Allah wa alamu lan ngerti sira kabeh ana wa sadidu ikab satune Allah taala wis sadidu jadi kadang-kadang yo ya takwa mbek Allah kadang-kadang yo ya nganggo ilmu nak Allah sadidu Semen rohim, rahman rohim, gofur rohim, tapi men maksiat dan gorom pengiran gofur rohim. Lalu uang menjenyalai Quran kafe, jadi gue nyen markai kafe. Jadi sampai meni gofur rahim, mak kepentingan kulo sering dosa. Jadi ini gofur Rahim. Padahal cara gue gak takut taku wak lamu ngerti yo roh kafe, anak gue saya situ, Iko sekali-kali tanam nol awal saya situ, Iko men rahman rohim, gofur rohim, untuk juga kepentingannya pribadi. Benar maksiat oke. Iya, iya paham ya jadi nak cara Allah kadang-kadang ya bener Allah ya gak rahim tapi kadang-kadang buat takwa tapi tanamkan wa lamu lan ngerti ya sira kabeh ana wa itu ikom jadi orang karena saat kita menghadirkan Allah gak rahim ini kadang konsekuensinya kita suka apa maksiat paham baru mantau ya paham Mustafa ya kadang kita munai rahman rahim kepentingannya kita tasahul bil menjadi gegampang kegampang hukum nah sekali-kali wa takwa wa lamu anna wa sikap jadi takwa dan selalu menghadirkan wa'lamu anna wa sayyidul Anda Quran ya, berarti macam anda takkan Paham Rahman ya, jadi ya Allah ya Ghafir Rahim Ya ini Ghafir Rahim, Rahman Rahim ini ya, Rahman Rahim Tapi cara Allah syariatnya seperti Wattaqwa wa'lamu Anda wa sayyidul ikam Yang perlu kamu tanamkan ya takwa Ya kadang-kadang ya, nganggu Ghafir Rahim Kadang-kadang sayyidul ikam Nah cara kula, si penting sayyidul ikam itu Ngemarkai-markai ya, al haji te haji wa syuru ma'lumat itu ulan-ulan sing dimaklumno sing tertentu Paman faradu fi kerja hajja fala rafasa wong sing wis ngelakoni haji fala rafasa mongko ora rafas muji ai jima afihi wala kusuka maksiat wala jidara ora ana ku haji wa ma tafalu min khairi alam gua. wa ma ta buwa tafalu nglakoni sira kafe min khairin sanging kaapian kasudakotin ya alam gua mongko pirsa ing masuk apa apa dan ini fayu jazi mengkembali bali sapa Allah kuming sira kabeh bi kelawan mah iki tak waca musofa ben mumpung ana Ahmad ini tak waca dadi wong haji tanpa sangu disalahno pangeran wong nek trimo ziarah wali songo tanpa sangu malah salahno pangeran Wana zala lan tumurun fi ahli Yaman, ing dalem ahli Yaman, Yaman, Yaman sing sani Wa kanu lan ana sapa ahli Yaman yakujuna padha haji sapa ahli Yaman bila jatin kelan jadi tawa tawakalnya haji tanpa sami, tapi ujung-ujungnya saya punu namun kalau soal sama yaman itu kalah. Jadi berat ala nasi ngatasi manusia liya Akhirnya jadi problem. Nanti ya, kemudian cara saiki? Zaman rian rongono fiskal, rongono pajak, uang haji tanpa sanggup jadi problem. melas sih uang, herman paham? Mana cara saiki? Terus bayar pajak, nggak bayar fiskal. <laughs> Selain ngel ngelok tiang, terus tumurun buat watazawadu fa inna khairu zadi taqwa watazawadu lan sangu sira kabeh sangu mak ing perkara yudal li hukum kang iso nyampe napa kumi sira kabeh di safariku kowe ku nak haji sangu sangu paling enggak sing nyukupno kowe tok tempat tujuan fa inna khairu zadi mongko saat ini bagus-bagusnya sangu iku at-taqwa iku ngindari jaluk uang ora kok takwa apa gak mereka artinya fa inna khairu zadi wa at-taqwa ngindari jaluk uang ma tegese perkara yutako kang iso den jaga bi iklan ma min soalinas bahwa bi paham ya mungkin kula nu maca kula mboten ngaspol <laughs> kula maca kitab <laughs> <laughs> jebulane Bataku nilan lagi lah kita patenan bataku nilan takwa siro kafe nih sun jaulil ah, paham jadi mau aji mau semar kena ini jelas ngerasa aku orang ngarai saya. wajib orang khatam, kumen santri-santri. Lai seorang anak alaikum mengatasi siro kafe kono konopos dusok. Kue ku apa antap daru yen dong boleh isi kabe fatlan ing rizki mirobiku. Bitijaro tiklan tijaro haji nggak haji. Malah apa-apa misalnya haji gak untuk tuh singgung jamu gue rokok. Timbang orang gue sanggup beban menu soal atok kue haji ini ada dagang, malah ora apa-apa cara bener ditijarah fil haji. nah jalan tumurun apa ayat redan kron nolak karo hati iman yang gedine wong akeh dari kang kono-kono tijarah. Mulane be kamat dunya iki mumpung ning aku, mumpung ini Kula nu dadi wong alim murni nganti umur 40 tahun. Bar 40 tahun sudah murni kok sing bisa juga Gus Dur. wong ngerti gede rawan gak murni. Iki mumpung ngerti gede tadi dia murni. Lho jujur e. Kula sering ngatur teng bangun teng bapak top-top kulon sani. lo kok iso biasanya kiai mapan sebuah dari internet, sebuah malah kurang ajar bisnis politik ini, bener gue. <laughs> Dari kulon nu PD malah tak ditenang karo Mas. Kulon nu sering. Ya Allah oh, kulon itu PD wali nang udah pasut nang wong ya ora ora wedi. Masuk nang masih mandi lah, mereka kok percaya pengiran pengiran PD-PD belum bisa nih nganti umur puluh tahun. Jengken malah gak PD. Lah nabi awali pada ah. pada puluh tahun malah mati. Nah, kula boten. Perasaan kula fenomena PKB, P3, fenomena kiai adat sampai kiai kulturan. hilang terang. Hukumnya Allah jadi hilang terang. mana? Kan kalau tak terang, kita ini didikte ADART, didikte kulturan, didikte kepentingan keluarga. coba Ini mau contoh paling gampang ya Kang Ahmad dan kita ngaji mulai cilik, nah wong tanggungannya wong anak. Tapi kita kena adat pondok wong alim mungkin dijamin wong suka. Mereka ngalim ada di mantu suka, akhirnya hukum rubah. <laughs> Ibu semua rubah. Artinya hukum hari jalur kawamun alam nisa kita rubah. Nah, sing alim untuk fasilitas di Bemang suke Akhirnya kan bayangannya sing ada. Awalnya udah bis bayangannya sing ada kan rubah tatanan dari hukum wong. Wong lanang apa kau yang itu. Gara-gara hukum adat gitu bayang no. Suke kamar tua. Iku masih rubah. Jihad gimana? Sama dengan moto jihad cara Quran hadis mesti u. Nabi gara-gara jihad disembelih Nabi Muhammad gara-gara jihad diusir tahu-tahu kita wong jihad yang jenenge pidato jenenge tablet itu sangu dihormati no. tahu-tahu roy jihad itu ngoten niku tok wakil lali tenang aku tidak mengatakan itu jelek dan tapi betapa adat-adat ini melupakan arti jihad yang semestinya gitu. ya ya bodoh, kaya ilmu sing rusak wae mantap kalau terang saya ingat zaman ahli Yaman haji aku gak seneng nak haji ambil dagang Orang pantas haji gak ambek. Ya. Tapi elek elu, nggak jalur sing luwih ra pantes tampo tangu tampo dagang. <laughs> Ya, terus akhirnya wakanu kalan alam. Nah, akhirnya jadi beban kan kanggo beliau. lu ya kuju nabila jadi, Eh yo tunggale santri ngoten tuh mau politik yo mau mergawi Mau ora popo tenan. Lah nanti popo tapi mau apa deh malah itu udah eh, dipikir Pak Marmado. Ketika kita haji gak dagang, oh coba terus malah bila zadin tanpa sangu. Ketika kamu milih hidup, gak seneng politik, gak seneng orang suka, gak seneng kumpul uang. Kemungkinan ini kan dia terus melarat. Nah, melarat tuh gak iso ihsan, gak iso sudah koni uang gak iso. Enggak kan, ada cara kalau melarat teman-teman, iso gue mau gue ngontrak, cara marah tekan teman-teman. Itu repot. Jadi ini dibakar sebagai pangeran. Jadi tiang Yaman haji tanpa santi protes sebagai pangeran. Tazawwadu fa inna khairu zadi wa taqwa wa ya ulil albab. Terus lain saat ikum junahun antab tahu fadlam rabbikum bitijaro fil haji. Nazalah rotan di karo hatihim. bang. Ya, Jadi hukum-hukum Allah itu sampai tanam no. Tetap pakai tergak, pakai mergawi timbang rasa sanggup. lu ngeri. Apa mana orang orang haji mergawi malah kapok apa haji rapok apa haji. Eh, tiang putus ya. Paci gue muak ya. Gue negara berhaji tegang jamu Berokok Faiza tuh min arafatin deh. Mongko kane bertolak sira kabeh min arafatin sange arafat kurwa. Mongko ilinga sira kabeh apa intal hal. haram buka kama kuma ing kuntum ing qabli lam nadoli Suma itu mongko nuli bubaro sira kabeh Ifado, ifado sira kabeh min haitsu afadun nas Ifadun takifu biha agum. Makan yakifuna bin saraf anal ma agum aja ya cuma api itu mau konuli ifadu sira min haitsu afadun nas eh min arafat bi antakifu ing tawakuf sira kabeh bi ing dalem arafah semertani nas wa kami yakifuna nabi mustalifah taruhan krono angko anil wukuf ma'agum wa sumai litartib iki jadi wong Arab piye ning jana angko Baidah fatum manasikakum fadkuru wa kadzikrikum abakum wa asyadda kuat jadi wong Arab itu sampai Allah itu saking merendah Allah saking merendah Allah itu merintah no kawulan itu ngerti? kue ilingoning Allah kue kue iling bapak-bapak eh kama kuntum tat kurunagum inta farohi hajiku bil mufakhoro kue kue iling bapak-bapakmu dengan segala kebang enggak bang bil mufakhoro dengan segala kebang aw asad dari kro mestinya keling Allah luwes songko itu faminan nas Gusti Allah wis nyinggung. Tapi zaman riyen wis disindir Allah. Kowe nak haji wis bar kowe eling Allah. Kaya kowe eling buah paham, yaiku bil mufakhara kelan sombong. Aw asata dzikra to luwih banget timbang iku. Contohnya kalau ini, misalnya Ahmad itu anak kiai, misalnya putune Mbah Junet, putune wali sumber langit, nakhol, itu kaya-kaya hidayah faktor Mbah Junet, itu faktor Mbah Wali Mbah Mukhid, faktor Allah itu tiap generasi butuh hidayah Allah apa cukup buyut itu <laughs> hidayah anak turunnya terus faktor buyut sama tak tak kok rata rata oke apa yang hidayah itu perturunan apa ambil buyut tiga itu anak turunnya itu apa nah, turunan itu dalam kendali Allah ini semuanya enggak eh, makanya lawang Arab ini pun soal rohaju Masya Allah, andai kan dulu gak ada Abu Talib Itu begini, andai kan gak ada Abdul Muthalib itu gak ada Zamzam Jadi berlebihan cara ngilam, cara minum air Zamzam Itu kan dulu bikinan Nabi Ismail Karena mereka merasa mimpi Ismail, anggap ah, Ismail sudah lanjut Kalau gak ada Ismail, gak ada Zamzam Dan Zamzam mati puluhan tahun Kalau gak ada Abdul Muthalib, gak ada Zamzam Tadi faktor menurut saya kayak Tuhan gitu Kalau bajunya, kalau masjid bisa orang nambah juran, orang baliane kan tetap orang masjid kan. Dua pulau ini tanpa ngurangi hormat saya pada beliau-beliau itu. Tapi tahu itu juga rusak tuh hukum adat itu. pulau lah ngoten, kulo misalnya rangi, ya orang kiai yo liyane Jadi kulo ngaji tak niat ngamal, nak niat ngamal kan kulo niat ngamal ihsan. Sampeyan ngaji ya niat ihsan bilang Tapi itu berlebihan tauhid. Pemeran Gus Bak orang sungai. Dan aku lah sampai jadi iki oleh temi, telmi bukan natural <laughs> tetap bodoh. <laughs> orang kula lah nek sampean ra ditegir kuat ngaji utawa ora iso ngaji mbek kula. Dadi mulai riyen pun disindir. Dadi sakniki wonten adat. Dadi krikum apa maksud dadi kula. Dadi mulai riyen apa wis sindir. Dadi ana adat-adat wong nek eling bapak-bapake iku ngalami eling ning Allah, ning tauhid. Riyen nggih mun ngoten karo mantu. Dadi gara-gara ban iki pun kula contohna bolak-balik. Nabi Yakub ku soleh. Soleh Nabi Yakub ora takwa Allah. Terus jadi kaum pilihan anak turunnya Yakub lah anak turun Yakub jadi Bani saya, merasa soleh mergo turunan Yakub mana Allah duga jadi periode anak merasa soleh mergo turunan bapak, paham ya repot soleh aku anak turun kiai lah soleh kamu kurang ngono padahal begitu ngincin santri aduh <laughs> sandal ayo ya soleh wabut kapan ukuran soleh kayak itu itu kacau saja kan tapi seni ini dunia kacau deh gue akhirat ada kacau akhirat iya, cara rasa gede gue seneng aja gue ya? bagian dari itu Pengaruh Gustur kan ngeliatnya santri lagi maksiat karena yang paling tahu cara beristighfar. Tidak kan masalah. Matun ahli istighfar. Masalah cara nih. Saya itu istighfar antara bila jalan terus, mau tadi beres. Saya itu istighfar. Kemudian kok hati sih tak seorang pun anak Adam baca ini ilah gufiro lagu <laughs> cocok aduh salah semata harga dijamin eh, ada tiak kali sama-sama paham dan nas paham kadi krikum apa aku aku aset dari kau Faminan nas mongko setengah saya manusia manuti wong yakulu kang ucap sopeman Faminan nas mongko sebagian saya manusia manuti wong yakulu kang ucap sopeman rebana adina dunia Wa malah bil Rabbana do pengiran kita ati kula aturi nekani panjinan ing kita fitunya yang ing dunya wa malak bila akhirat wa malak. Jadi dunia naik tidak no urusan dunia Lan akhirat kan untuk bagian. Di bagian manusia itu mau urusan dunia Rabbana atina fid fitunya Lah orang muni wafil fil akhirati hasan Akhirnya neng akhirat ora kebagian. Wa malak bil akhirat wa malak. Wa malak lan ora niku diman bil akhirat ing kebagian. Wa min jumlah nih setengah sangin nas manut wong yakulu kang ucap sapa man robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati ya Iya al jannah. Wa qina azabannar. Ya itu fudi kelan tambo mlebu neraka. Wa tau ta uta iki bayanun iku penjelasan lima maring perkara kana kang ono aling atas lima sepal sirikun Wali khalil mukminin lan maring tingkai wong mukmin. Jadi ngene nak wong musyrik Dungo mbu kepentingan dunia tok, robbana atina dan awang mukmin yo ya, fitunya hasana hasanah fil akhirati hasanah. Wali halil mukminin lan rango tingkai wong mukmin rupa-rupane yang mempertimbangkan akhirat juga fil akhirati hasanah. Wal tuh tujuan bihi kelawan iki iku al hasu iku begerei menyarankan menekankan begerei dari mana kuno ala tolabi khaira yang atasnya gula ika api andorone dunia lan akhirat kama ada disawab alaih dibali ulai kalab nasibum mimma kasab Ula ikau temu kono kono akeh lagu nasibu. Iku duwe bagian min makasabu sanging opo sing dilakoni. E aminu te sing lakoni sapa akeh nafsi sanging haji wetu. Wa wa buti apa iku sari hisab. Iku zat sing cepet nisab. Muni kula bulan paling buatan dosen kamu sofa nanti mati kula nganti gitu kayak berapa. Jadi kuake amal. Iku kaitane mbek mimma kalau balik ini malaikat rumanto Jadi coro Allah itu ono ukuran lima kasab. Ini kalau bulan dari. Mereka kita itu suan jadi hari sunnah sing keliru. Jadi ini kang Ahmad bin sampai sing kiai. Nah cara hari sunnah, uang melebu suwargo itu kan tidak karena amal kita, tapi karena fadilah Allah. Jadi layak pula hatiku mal jenata di amaliku. Tapi nak buat ngenangan, ikut ikut dawe nabi panjang gini, tapi itu di luar yang diakui Al-Quran Kan kalau balik. Nak coro Quran piyawai, istilah Quran saat sampai maju suwargo itu istilah Quran tilkal jannatul lati urip tumuha bima kuntum tak malu. Suwargo itu tak waris no kowe bima kuntum tak malu. Bang, Ketika Allah nyiksa ahli nar ketika Allah Ta'ala yang ngono kowe mlebu neraka gara-gara kelakuan ning Terus begitu, Fatimah kasabat kulubukum. Laha ma kasabat wa alaiha sahabat sing manfaati nafsu yo ya apa sing dilakoni sing manfaati kue yo ya apa sing buah sing rugekno wa ale ya yo ya, mak jadi Allah ini selalu melibatkan unsur amal artinya ngeten tentang Mustafa unsur yang tidak amal itu gak ngarah dinilai Allah mereka orang amal itu lah balik ini wow jadi saya elek-elek wong suga nyumbang masjid dia baik mau amal ya itu nyumbang satu sewu nih masjid mungkin dia ada diterima karena ada ikhlas atau ria tuh itu elena gue juara ya jumba kok terus piye jajan sampai ngamali piye pulau nyumbang satu seura ikhlas dan sampai malah apa daerah ada ikhlas orang amal syaratnya ikhlas itu ikhlas itu amal nilai tahan sampai malah jadi apa ini kekeliruan santri yang mendewakan ikhlas ikhlas itu digawe sangu gora amal jadi kalau yang kalau di akro mau rumah romanto gara-gara kita di model ilmu malah jadi rusak jadi mau misalnya Ahmadun mau ngodok nah anak ini bontor ah bodoh es modern bodoh orang ikhlas bayar SPP lah jadi saya ini modal ini ikhlas bodoh orang mutu misalnya ini duduk di gerbang dia ikhlas nanti marah nanti marah ke mau bodoh orang mutu jadi jadi apa amalan ah, terus apa yang proses pendidikan Islam amalan ah, apa maju rak gelem belum ikhlas ikhlas rak gelem mergo kiri itu amalan ah, apa itu setan itu pikiran setan ini bulat balik Nah cara Quran Tetap ulah nasi pun ini makasih pun Jadi unsur kasbu kan Eh ami itu merawat haji kan Dua tadi misalnya sampai Haji terus dulu Ya orang haji ini Berjuang ya orang jihad Sudah kok ya orang dunia ini gitu Misalnya kalau kulau ngalir Ya ada mulangi tenang Orang kok tahu-tahu ngerosok Udah ngalir untuk barokah itu ngaku Orang iso Cara pengiran udah ada unsur mohon Mohon semua ketika haji wadah kita pidato ngendikan Allahumma hal balagtu ya Allah apa saya sudah menyampaikan, apa saya sudah tabrik. Allahumma hal balagtu. Padahal Rasulullah tiap tahajud mesti dungo Allahumma di kaumi. Kaum kula dengan kei ya Allah. Tapi itu tidak merasa itu Tetap beliau taklim, tablik mulang di masjid. orang sholat yang e keliru diwarai, wudhunya keliru diwarai. Bahkan caranya kumpul buju diwarai, bahkan urusan seksual Nabi ada Joko rana kawin diceluk Umari mari jadi setan Elek-elek umatku sirah gelem kawin Artinya ada taklif yang real Orang kok mau nabi bebe. Nah saya kan orang Orang darah wali sidik Gue nak gue neng kamar Ini rakati umatku kamar neng kamar Sudah gue neng Gue Tari aku Ayo ketelan tangan be aku Patut no aku Aku keliru atiranku Ayo adu wali be aku lah Lu kalau sering diceritain Bang itu Terus kayak jumpa orang wali Sana anak ini ngalah wali Bapak hormat sama aku iso mandi lho murah ono bicara Luarnya artinya dia soleh iya ukuran dia tapi kalau ngeklaim karena wiridannya menyelamatkan umat tetap keliru lu nanti dia soleh soleh dia tapi jauh krono dungannya tuh krono nyelamatkan umat umat itu sudah apa kakak tidak ada wangi ini ini mbak apa cangkem <laughs> orang orang nabi Lo <laughs> karena rusak rusak tatanan sampai belok lagi. Rasulullah itu kok gak mau terhijab nasor tok ketika ngadepi musuh itu kok perang dia itu ada ya tanggung tumbak, ya perang real, ya mapak musuh di luar kota. Artinya ada perang fisik real itu ada untuk mempertahankan Islam. Tapi saya ingat gak, dia ya, mau bisa penasar nama mawe, kuatir orang musibah, bisa itu mandi itu orang bobot, orang nabi, orang ini ingat sudah ujub kan. Artinya kita agak perang real gara-gara mau bisa di kamar itu semua non musibah itu faktor apa? Tolak balam ke kamar. Waktu kamu diceritain, yang murid-murid aman-aman aja mergo ono pawange <laughs> sama berarti mulane ketika Imam Ghazali orang paling potensi atas nama Allah itu asufi orang paling potensi atas nama Allah yang sufi ya kadang gitu kita karena terlanjur nyebut Allah justru karena terlanjur sering nyebut Allah gak ada ilmu nih jadi dia ucap itu mau padahal gak ada sikap riye sikap riye itu penting mau kayak Rasulullah ngadepi musuh ya perang tenang tapi bangun masjid ya orang bangunannya tenang masjid buka ngilangi sahabat Rasulullah yang kawin kawintennya sampai Rasulullah mendikan orang sahabat sumpah kulo pengen takor kok ilah waktu betul kawin oh jauh ya aku sih nabi ya kawin ini diselesaikan secara real kan urusan sahabat ya kawin urusan mempertahankan Madinah ya perang dengan Islam ya jihad tapi kita gitu, apa saat Rasulullah melakukan real ini pun semua tetap berdoa berdoa untuk umatnya berdoa untuk yang lain tapi kita kan enggak jirat mau real mau tapi merasa ngeklaim kok tapi yang mana saja berkat visi berkat tahlilem ini kan sudah ini mencampur adukkan paham jadi tetap cara Quran lima kasabu aminu minal haji wa dua tetap wono. Kula balik kalau ngomong, tarife ikhlas ikhlasul amal lillahi ta'ala. Jadi gue sudah kose ini wong tua di masjid, lagi sudah kono itu gue ikhlas no krono. Bener ono amale lagi gue ikhlas no. Nabab oleh mewah itu piye, oleh menompo piye. Pulau sudah kau naik lari nabab, milas ya noy. Lu orang nama, lebih orang nama. Sama, seorang kiai yang mengklaim dirakati umat, tapi gak mau amalir riya. Misalnya gak gelem taklim, gak gelem proses bersama umat. Gak dihormati tidak tersinggung. Dengan darah ini ramadi ya tersinggung. Nak jalu ijazah sing sawangan isi guru, wah ngelera karuan. <laughs> Mereka merasa sirih sing gue aku tak dari pikiran tuh pas segera mandi nanti <laughs> pikir Eh, hebatnya opo nek sing gue dekne tok. Malah cara kabeh sing gue dekne tok udah hebat, syaratnya kabeh hebat kan kudu mutawat. Mutawatir. <laughs> Iya, Pak. mau malah ra hebat deh ada jiran sing duwe tapi lha piye? Enggak mutawatir, mutawatir. <laughs> Iku. Iya, berarti kan syaratnya kabeh hebat loh. Mutawatir. Jadi kok si duwe dekne tok, Mas Rahmat. bagai dulu mutawatir. Kiai Dewi. Tapi kau tidak tahu sampai coba ngurung level ya sampai tahu iya kiai. Iya. Artinya kan gak gak ilmiah sampai lah. <laughs> Artinya gak level ya. Tapi nak kulo sah. Artinya memang saya secara ilmiah kulo meyakini Islam itu kudu ono amal. Paham? Ya? Mulane cara Allah lirijal nasibu mimmat tasabu wal nisa nasibu mimmat tasabna. Terus tilkal jannatul lati ya urisum wa bima kuntum ta'malun. Kuwabe ya, minas lima kasabu tetap unsur kasbu ono amal. Lo soal lagi Nabi dikar wong ra iso mlebu swarga krana amali maksudnya ini wong ora oleh ujub be amali, Tapi tetap nak cara Allah, ketika ahli jannah mlebu suwargo cara Allah tinggal jana jannatul lagi beri kedua di mana tamal. Paham ya kula Nak Nabi jangan ngutusi wong ora oleh ujub be amal. Tapi orang tuh harus ada amal. Ketika iso tuh, misalnya gue gara-gara kak apa-apa ibu tuh, terus tak dungan, dia kecukupan <laughs> misalnya. Jajal. Itu lho. Sana alasan dungo cukup. Dungo dungo salah umum. Jajal awe. Anakku lah rasa pembahasan iki gak no, Gelem. Gak iso ora cara aku kudu ora kasbu unsur. Unsur kasbu kudu ora. Kasbu wis kamane cara terjemahane saiki ikut unsur rile ya sampai tasbih <laughs> Lho kula ora niat nyindir kula ngaji kok. Ngaji ora niat nyindir kula vulgar mawon dene jujur secara ilmiah soal sampean nampane piye terserah urusane dhewe. <laughs> Tapi repot. yang wae ini sejarah Rasulullah itu diwaca. ini jelas tuh ana yang tarah Nabi juga coba hizib nasr ora usah apa. <laughs> Tapi ora ana Tetua mulai kalau gimnasi ibu mimakas wawa sari ulhisab. Buat kulan ini dengan sirah kabeh Allah ya, yang Allah biaya memang tidak Paman tak aja lah. Monggo sapa wae sing kesusu sapa mati tak aja lah. Teksi itikal sebuman bin nafar min mina Kala nafar min mina fiya min ingin eh, dino kita ni ayam tasrek Wadaya om simari Nanggar rolas Fala itma alaih bitajil Man koro fala itma alaih dimalik takwa Bertakwa lan takwa sirakabe Allah Wa alamu anakku bilih dosa Kue takwa lan selalu menanamkan anakun saat ini siro kafe ilahi maring Allah tuh saruna itu dan kirim. Kue kudu selalu tertanam pada akhirnya kita kembali nih Allah. Anakku ilahi itu saruna saat ini siro kafe ilahi maring Allah tuh saruna dan kirim siro kafe. Waminan nasan itu setengah sange menuso manuti wah. Yuk cibuka kang tak kain siro kau lu pengucapan kue nima. Jadi sebagian uang kue terperdaya pak oleh omongan ini saking mandi sipil hayat dunia, inggris urusan dunia wa situ walan bersaksi sopeman Allah yang Allah alam yang atas berkorok di kolbi jadi ada orang yang nak ngomong di rumah Nabi orang itu gampang sumpah ya ya Rasulullah kulo jujur baik jenengan hati kulo jujur iman dengan jenengan padahal orang munafik nah, Nabi sempat tertarik gara-gara meyakinkan wa situ lan berisyat sopeman Allah yang Allah alama di kolbi maksudnya sumpah omongan itu benar indahu muafikun di kolbi toh bawa hal itu mani ala kuli somu banget banget di poro pagi ya ya sadi itu sumala kali baik ya baik tersebut banget yang musuhi kamar maring siro lihat baik kalian maring biro-biro pengikut itu ya adawati himat sampai tak mau ning ikhya Mas Rumanto ya Mas Ahmadun terutama sing ya, kita ngaji ya mulai kita ulama isu di kuarang Imam Ghazali sampai pirang kuras Sampai Ahmadun ulama isu orang wonten babe mereka mau nih kang Romanto. Ulama usul kadang gawe syariat sing riskan. Ibu mau kamu sebagai ya, kita uning kama, mau coba hisip nasor. Gara-gara mau coba hisip nasor sawangan ini semua tolak balak neng kawasan kono faktor sendiri. Sementara kita orang ikhtiar izin. Dari dari yang misalnya mau tendang, nah, cara kaji nabi kan jelas Romanto. Asota kota tahu balak sing tolak balak itu. Kalau kaji nabi ngendikan api-api Omar sing nyuruhnya nanti banyak pulau jelas kan. alhamdulillah. Mbak sendiri pulau ini ya. Mulai dia pulau mesti kematian. Karena pulau rata kepengen jadi uang alim sing ujub. Mungkin dulu aku mari ujub gini wow. Misalnya hizib nasor dicitrakan sedemikian juga. Jika semua tolak balas sama ada faktor hizib nasor. Oke lah saya ngakui itu doa itu bagus doa. Saya juga menghormati Hasan Sadali itu orang soleh wali. Tapi masalahnya saya hormat hormat dengan Hasan Sadali. Aku juga hormat dengan syariat Rasulullah. Nah Rasulullah kan jelas sudah kau tak tahu Oke, kita di kampung misalnya ada yatim, kita sudah kau. Misalnya anak masjid kita infak. Misalnya jamaah paling tidak lima waktu ada jamaah. Kecil ya, lah. Itu ketika nikah nabi, mau mukmin halal harus ninggal jamaah. Kayak ini ini. Jadi jelas unsur-unsur yang tidak Rasulullah kita lakukan. Ya dulu itu, dulu itu sampai sampai di Allah. Jadi kalau kaji nabi, nabi itu ya tahajud ya dulu Tapi mempertahankan lawan di ya sini Ambil bucu ya nafkah bahkan urusan seksual nabi ngendikan sing iso menghentikan jelalatan yo kawin nikah nabi ora kok nyaran nang kowe namun kebiri ora ono syarat <laughs> mohon. artine riya diselesaikan cara riya ada usaha ya pakai nikah tapi ada zaman ketika ulama istihad soalnya sing nyaran ora usah poso buta sebetulnya dari istihad ini tidak ditanda kan rumah tangga tapi kok kesuwan kerono istihad itu kesuwan deh sehingga lama-lama jadi bid'ah itu mah Kapan kita tolak balak? Balak iso ditolak be istighosah kubur. Pamer madora orang hati, sejono hati saya sudah kota tahu. Balak tapi kan kita ini terjugesti. masih situ dua kubur kayak orang balak. Kita ini istighosah kubur, jono tsunami. lah ya wakai. Gustur zaman apa lengser, anggar ulama istighosah tetep lengser karena apa? Lo kalau buatan nyepelkan Gusti ulama itu e, buatan coro kalau kan ya, nah coro Allah sudah jelas. Kulillahumma malikal mulki itu tilmuka ya mantasa watan tilmuka memang tapi karena istiqosa karena doa kita memaksakan sunat tua ada rawa kan orang pegang kekuasaan saya ini pegang iso iso dong cara Allah loh gitu tilmu kaman tasa watan tilmuka memang tapi kita karpe kan memaksakan doa ini supaya tuti terus lah Allah kok itu terus Allah yura ya iso aku kadang-kadang ditanziu kan kalau cara Allah lho gitu Entah nih tiga saham, nak sunnah ya tetap ya tuti ya tadi kan kan. Ya podo sunnah Allah Taala ya tutur itu ya. Jika iso rumah tuh mau sudah langit tetap ngalami masa-masa ya. Dir kadang ngerti ya sih Tidak no, mungkin hilang kok. Pokoknya Allah tetap. Nah cara Allah jelas inna wa ya tutur itu lima jasa. Wah ya, dir. Podo saman kiri koyo opo tetap masuk uang masuk no sampai ya. Uang masuk no sampai entek sudah langit. Tetap aja nak apa wayap sudah ya. Itu mereka cara dari Allah jelas Inna pula ya suduris bali maya jauh Tapi kita kesuwan karo mantap Percaya doa berlebihan Terutama anak itu mau Itu doa khusus yang dia Malah iman Sabar diarani khusus sabar iman Saking iman ini doa sampai melangkai Hukum-hukum sunatullah itu mau Kayak itu ilmu kaman tasa Watan ilmu kamiman Jadi gampangannya Bisa pacar atau Allah ya saking percaya nih sampai neng dongo tolak balak nanti percaya gusur reso turun doa cara kasarane sampai ngono sampean lo kan keliru kan sampean saking percaya nih nih hizib nasor sampai mantep anak murang anak tabrakan sampai anak tabrakan kan tetap keliru memang kita ada mengendaki tabrakan jelas tapi sudah sampai krono dongo itu terus kita dikte Allah Jadi sak madi-madi itu kalah tetap ya masa-masa wayakin. Gue itu sunatullah inna wa